hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan universitas perguruan tinggi di Riau, kemudian tentu masyarakat, jam masyarakat dan jamaah tablik kabar pada malam hari ini yang tidak dapat kami sebut satu persatunya tanpa mengurai hormat saya kepada hadirin semuanya. Mari pada kesempatan malam hari ini sentiasa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin atas kelimpahan rahmat karunia-Nya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat menghadiri tablik abar yang diinisiasi oleh Polda, Bawaslu dan KPU Riau. Tentu kami atas ikhtiar dari Bapak Kapolda bersama penyelenggara KPU dan Bawaslu Provinsi Riau untuk menyelenggarakan tablik akbar ini. Tentu ikhtiar kita penyelenggara bagaimana pilkada di Riau akan berjalan damai dan berintegritas dan nantinya akan dipilih terpilih kepala daerah yang amanah yang bisa membawa kemajuan kesejahteraan bagi daerah Riau ini. Bapak Ibu yang kami setidaknya ada tiga komponen yang punya peran besar dalam suksesnya pilkada ini. Ya pertama adalah penyelenggara. Penyelenggara dalam hari ini adalah KPU dan Bawaslu. Maka kita harus jaga integritas, objektivitas, independensi dari penyelenggara ini, KPU maupun Bawaslu. Masyarakat harus pula mengawasi sejauh mana objektivitas, independensi, dan integritas dari penyelenggara ini. Maka melalui forum takbik kabar ini kami tidak segan Masyarakat harus juga mengawasi penyelenggara KPU maupun Bawaslu agar tetap bisa menyelenggarakan pilkada ini dengan penuh integritas. Ya. Yang kedua adalah peserta pilkada itu sendiri, yaitu para bakal pasangan calon ini yang nantinya akan menjadi para calon gubernur ini. Harapan kami penyelenggara pengawas pemilu tentu bagaimana para calon nantinya akan taat dan atuh taat dan patuh terhadap aturan regulasi yang ada. Tertib aturan, tertib aturan kampanye juga harus di jadwal kampanye juga dipatuhi, rambu-rambu kampanye juga harus dipatuhi. Apalagi bahwa pasca ditetapkan nanti tanggal 12, tanggal 15 Februari sampai pada tanggal 3 Juni, ya Itulah masa kampanye. Masa kampanye cukup 127 hari. Dalam masa kampanye ini berharap pasangan calon dengan tim kampanye pasangan calon tetap patuh dan taat terhadap regulasi yang ada. Yang ketiga adalah saya kira masyarakat. Masyarakat pemilih yang punya hak pilih. Inilah saya kira otoritas tertinggi nantinya pada tanggal 27 Juni ada pada masyarakat yang akan menentukan pilihannya mau dijatuhkan kepada siapa. Maka harapan kami jadilah pemilih yang cerdas. Pemilih yang tidak memilih karena money katakanlah. Memilih datang ke TPS tapi karena sudah melihat, membaca, mengamati track record dari para pasangan calon. Melihat, mendengarkan visi misi program kerja. Tapi memilih bukan karena money Kalau Bapak Ibu ibu semua jamaah warga Riau memilih karena money politik itu akan tergadaikan misalkan lima tahun. Jadi kita jangan tergadaikan dengan money politik seratus ribu, lima ratus ribu, atau satu juta. Tapi memang jatuhkan pilihan memang melihat ini calon ini amanah, ya bagus dan sebagainya. Karena Allah Akbar. Karena apa bahwa money politik adalah merusak demokrasi. Akar persoalan korupsi adalah dari money politik. Money politik dalam pandangan Islam ada rishwah. ar rosi wal murtasi finnar, sudah jelas. Hukum pilkada, di undang-undang pilkada sudah jelas bahwa money politik hukumannya berat. Baik penerima maupun pemberi sama-sama bisa dihukum. Jadi di dunia dapat hukuman berat itu adalah rishwah. Bapak yang berhormati, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita berdoa bahwa pilkada di Riau akan bisa berjalan damai dan akhirnya kita memilih kepala daerah yang amanah bisa membawa kemajuan kesejahteraan bagi Riau. Akhirnya ini karena di Kampung Melayu membacakan pantunnya. Para ulama sungguh terhormat berakhlak mulia, hatinya bersih. Duduk bersama dengan Ustadz Abdul Somad untuk sosialisasi pilkada damai dan bersih. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Amhan, dari Jakarta ke Pekanbaru. Singgah sebentar hendak ke Dumai. Semoga Riau bertambah maju. Mari wujudkan pilkada damai. Kapten! Allahu Selanjutnya kita minta sambutan Bapak Ketua KPU Republik Indonesia. Bapak Arif Budiman. Tak lama, tak lama, tak lama kata. Tak lama. Kepada Bapak Arif Budiman, kami persilakan dengan sekolah-sekolah. Sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, saya tidak sebutkan satu persatu karena oleh Ketua Bawaslu sudah sebut lengkap. Yang saya hormati seluruh hadirin yang ada di sini. bapak bapak sekalian, saya senang ini ribuan orang datang di sini tidak dibayar tidak money politik. Oh, yang bayar bangkrut ya. untuk datang sini. Satu, saya ingin memberi pesan saja. Saya kepingin tanggal 27 Juni para jamaah semua yang ada di sini semangat hadir di sini sama semangatnya ketika Anda datang ke TPS tanggal 27 Juni. Yang kedua, semua yang ada di sini datang dengan damai, datang dengan sukacita. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang terpaksa. Maka tanggal 27 Juni saya juga mengharapkan Anda datang tidak terpaksa dan tidak ada yang memaksa. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan 27 Juni pilkadanya damai, sedamai malam ini semua Bapak Ibu yang ada di sini. Bisa? Alhamdulillah. Saya akhiri sambutan saya. Mudah-mudahan Uh. tepuk tangannya banyak. Pokoknya kalau saya cepat akhir tepuk tangannya makin banyak. Karena saya juga sudah nunggu-nunggu tausiah dari Ustadz Abdul Somad gitu ya. Terima kasih untuk semuanya. Bilai Balidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sabar ya, sabar, sabar. Sabar. Kita lanjutkan? Lanjut. Baik. Petatah pilih orang tua-tua kita dulu. Penung jawab acara mesti bercakap. Kalau tak bercakap tidak sah. Maka malam hari ini kita sebut Riau Negeri Penghasil Ikan. Asal muasal bahasa Indonesia. Pilkada sukses kita laksanakan. Provinsi Riau maju berjaya. Mantap. Allahu Akbar. Allahu Akbar agar maju berjaya sukses kita laksanakan, maka kita minta penanggung jawab kegiatan ini malam adalah Bapak Kapolda Riau. Kalau tak ada sambutan beliau, tak sah acara ini. Maka Bapak, kami minta sambutan Bapak Kapolda Riau, Bapak Keterandus Nandang MH, Fadal Masyurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu hadirin sekalian majelis taklim di acara tablik akbar yaitu apa dalam rangka sosialisasi tentang pelaksanaan pilkada. Saya cuma minta satu. Kalau tadi ketua KPU ada tiga, saya minta satu. Kedamaian yang ada malam hari ini dengan pilkada tidak berubah. Oke? Okay? Oke. Okay? la cantora de Aguas Mantap. Takbir. Baik, yang tak panjang Yang Biar tak panjang-panjang, luar biasa Pak Kapolda. Kita kasih hadiah Pak Kapolda sekali lagi takbir. Negeri Melayu, negeri berdaulat. Orang-orangnya suka berkawan. Nasihat Ustadz Somad mari kita mintakan kepada kepada Al Ustaz yang mulia kami mintakan nasihat Ustaz untuk agar perkara kita Allah Akbar takbir Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. kullu amrin zibalin semua amal yang baik-baik walam yubda bihamdillah kalau tidak diawali dengan alhamdulillah bahwa apa amal itu putus tak bernilai di hadapan Allah malam ini kita duduk bersama putra-putra baik Riau yang akan memimpin negeri ini di masa akan datang amin maka kita pun awali dengan kalimat yang baik Alhamdulillahirabbil alamin setiap majelis kalau tidak disebut salawat di dalam majelis itu disebut antanajifah majelis bangkai busuk dan berbau kita ingin majelis baik bersama orang baik membicarakan yang baik-baik tentang putra-putra terbaik maka kita pun buka dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Laisa minna tidak termasuk golongan umat kami kata Nabi bukan umat Islam bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam man lam yarham saghirana yang tak sayang kepada yang muda walam ya'rif syarafa kabirina tak hormat kepada yang tua tak sayang kepada yang muda tak hormat kepada yang tua bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita ini umat Muhammad? Ya. Ya. Maka yang muda-muda, yang cantik-cantik saya sayang insyaallah. Sedangkan yang tua-tua itu semua kita hormati. JJ, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa sedangkan tamu kita jauh-jauh dari Pulau Jawa Jakarta sengaja membuat pantun takkan Ustaz lupa hal saya memang jarang pantun tapi karena menghormati tamu kita berpantun boleh? lupa enggak anak raja memakai katun katun dipakai menuju pranap. Saya memang tak pan bantut, tapi pantun Pak Bawaslu tadi memang mantap. Itu aja, boleh banyak-banyak. Ya, jadi ini ada empat sungai. Diawali dari ujung sana, Sungai Indragiri, agak kemari Sungai Kampung. lalu kemudian dekat sini Sungai siap, Betul? Sampai di sini paham? Ini susah kita bicara di depan orang kawan sahabat kenalan baik. Macam menarik rambut dalam tepung. Rambut tertarik, tepung tak rusak. Tak paham kan Pak Ustaz? Anggukkan aja kepala. <laughs> Untuk menyenangkan hati Ustaz tadi. Saya pernah seminar di Hotel Grand. Pembicaranya profesor. Setengah jam dia bicara, datang kawan saya bertanya, paham kau man? Tidak sih. Gitu. Kenapa kau mengangguk? Mengangguk apa salahnya? kenapa kita tak paham? Dia tanya, kenapa kita tak paham? Gara-gara kita tak paham, Itulah maka dia profesor. Kalau kita paham, dia LCMA. Profesornya yang tersinggung. Orang tersinggung cepat mati. <laughs> Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sebenarnya acara kita tak lain tak bukan silaturahim. Silaturahim jangan silaturahmi. Silaturahim. Kalaulah tak dibuat acara macam ini, takkan berjumpa saya dengan Pak Ketua KPU. Dari Jakarta sana. Bukan dekat. Ya, oh, naik sampan berapa hari baru sampai? <laughs> KPU itu artinya komisi pemilihan umum. Jadi kemarin waktu pergi umroh, ada berapa jamaah, itu salah satunya kata ketua rombongan, Ustadz Somad, ini KPU. Saya pun salam, saya serius orangnya. Saya tanya, apa kabar KPU? Ini senyum. Kenapa senyum? Rupanya maksud bapak ini KPU, kepala penuh hubad. <laughs> Oh itu arti. Awak lain, saya lain. <laughs> Malam ni ketemu KPU yang asli. Alhamdulillah. Andai tak dibuat acara ni sampai mati penasaran. Tanya malaikat, pernah jumpa KPU? Tidak. Malam ni jumpa, Bawaslu jumpa, gambar baleho sebesar-besar. Ha. Tengok. Insiden polisi doktorandus Nandang MH, Kapolda Riau. Bapak Rusidi Rusdan SAG MPD, Ketua Bawaslu Riau. Bapak Dr. Nur Hamin, Ketua KPU. Saya mau mengatakan mata saya masih tajam. <laughs> Cuman yang membuat baleho ini apalah maksudnya membuat gambar macam ini. Saya dibuatnya satu besar, ya ada tiga di atas. Sudah itu dibuatnya di bawah Abdul Somad LCMA. Kalau boleh saya menerawang artinya ini orang lagi cemas menghadapi apa-apa yang ada di situ yang tiga orang di atas. Kenapa kita cemas? Karena kita tak kenal. Tapi sesudah malam ini bersalaman, oh ini Pak Irjen Pol Dr. Andus Nandang, lembut baik rupanya orangnya. Kata sambutnya pun tak panjang-panjang. <laughs> Pak Rusidi Rusdan rupanya. Saya Masya Allah berjumpa dengan orang-orang berseragam, mau sholat, mau mendengar pengajian itu luar biasa. Itu topi putih semua tuh, putih-putih. Coba tengok bajunya. Polisi tuh. Main. Kalau ustadz yang mesti ceramah, ayo sholat, ayo sholat. Polisi tak perlu. Dia sholat aja ke masjid, sudah berdakwah. Betul? Dulu kita waktu kecil kan ditakut-takuti sama orang tua. Makan, makan. Kalau tak makan, tengah polisi. Dulu <laughs> kan gitu. Dulu gitu. Tidur, tidur, cuba tidur, cuba tidur. Nanti tangkap polisi. Kalau sekarang dah polisi tidak menakut-nakuti, tapi menjadi motivasi. Betul? Sekarang ibu yang bawa anak ke masjid solat, dia kasih motivasi. Nak, nak, nak. Kau mesti jadi berhasil. Tengok, sedang polisi aja sembayang. Masa awak tak sembayang? Iya juga ya. Polisi sembayang. jeneral sembayang. Ini baru hansip, dah tak sembayang. <laughs> Mohon maaf jangan tersinggung Pak Apa yang bilang dimuliakan Allah. Balik ke cerita sungai tadi balik. Ha, ini sudah agak dibelok-belok kan. Ha, balik ke sungai tadi balik. Bahawa filosofi sungai. Sungai itu jangan sampai beku kotor butek hitam. Maka di hulunya mustilah bersih. Bersih jugalah dia ke hilir. Kalau diawali. Yang saya cakapkan ini apa yang disampaikan Pak ketua Bawaslu pusat tadi. Kalau diawali dari kotor, money politik, maka akan rusaklah di hilir sana. Ini yang tulus-tulus, yang datang-datang, yang baik-baik ini, maka jangan kita kotori. Memangnya ada yang mengotori? Tidak, tak ada. Mana tahu ada. Kan Kami tak ada pakai money politik, pusat. Itu yang kemarin, itu namanya rice politik. Apa itu? Sembako. <laughs> Ada pula lagi namanya gajah duduk politik. Awak sembahyang di belakang tak khusyuk. Allahu Akbar. Tengok ujung kain coblos nomor dua. Saya berani berani menyebut nomor ni karena belum pencabut belum pencabutan kan? Datang buat cemas kok. <laughs> Ini ceramah malam ni ngeri-ngeri sedap. <laughs> Walaupun mereka ni orang baik-baik Dari ujung sana itu ada Kanda uh, Rusli Beliau Masya Allah sahabat dekat Nah, ha, dah nampak ke mana arah Ustaz Somad ni gitu. <laughs> Tentu kita ujung, dari ujung dulu kan. Nah, ha, lalu kemudian ada pula Pak... Uh, Pak apa Pak? Hah? <laughs> Hah? Ha? Pak Ardianto. Saya ingat kan grogi hilang dia. Hmm. Kemudian ada Pak LE, Pak LE, Pak Lukman Edi. Saya sengaja malam ini pakai celana biar agak nampak keren sikit. Rupanya beliau berkain. Kok tahu berkawin kain awak tadi? Lalu kemudian ada pula Pak Edi Natar Nasution bersama Pak Samsuar. Ini semua orang kenal baik kita semua, baik-baik semua. Masalah yang Ustadz pilih nanti tentu luber. Langsung umum bebas rahasia. Lalu kemudian dilanjutkan dengan Pak Bupati Indragiri Hilir, Rokan Hilir. Pernah saya ceramah, lama baru dimulai ceramah. Kenapa? Pak Bupati belum nunggu datang. saya, saya tanya, saya bilang tak usah ditunggu, bukan jauh. Ini kan bagan siapi api. Beliau mau mendengar ceramah Ustaz dari luar kota. Dia mau datang juga sana. Oh begitu rupa. Hadir malam. Ada pula Pak uh, Arsad Julian Dirahman. Ah, beliau tahu sendirilah waktu cucu beliau kemarin akikah saya ceramah di situ semua menengok sejak itulah naik rating saya ini <laughs> ini semua baik-baik semua ini insyaallah Adapun Pak Firdaus mungkin ada satu dan lain hal tak dapat hadir tapi insya Allah kebersamaan ini semua paslon-paslon ini ini putra-putra terbaik Riau maka istiqorohlah para pemilih nanti insya Allah istiqoroh. ya gimana cara salat istiqoroh tu Pak Ustaz usolli sunnatul istiqoroh lillahi ta'ala pasang aja niat dalam menentukan pilihan perlu disebutkan detail tak usah Usolli sunnatal istikharah politik pemilu 20 tak perlu. Lu dalam hati aja. Bagi yang NU, Perti, tapi kalau Muhammadiyah tak perlu. Enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Cukup niat dalam hati. Nanti sesudah istikharah itu datanglah condong pikiran kita ke salah satu. Pakai telinga baik-baik, dengar informasi. Tajam. Terkejut, jangan terkejut. Pakai mata baik-baik, baca informasi baik-baik. Jangan tertelan isu. Kalau mau ditelan, nasi. Jangan tisu ditelan. Setelah itu, pasang telinga. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, pandangan mata. Wal fu'ad, hati pikiran. Barulah kita pilih. Tapi hati ini pilihan pikiran. Like and dislike. Suka dan tak suka. Maka minta bimbingan Allah SWT. Maka minta bimbingan Allah SWT. istikharah nanti nampak. Ah, ibu gimana? Udah nampak pilihan? Udah Pak ustad Mana? Nah, ini yang mau saya pilih. Kenapa ini pilih? Gimana Pak ustad Baju kaos dua udah. <laughs> Jam dinding satu. Surat Yasin tiga. Kemarin waktu dia datang ke masjid kami, kami sambut dengan lagu nasid. Apa lagunya? Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana ya dana dana la la la la la la la ini bukan saya yang nyebut ya kalau saya nyebut yang menyebut ini Pak Bawaslu Pusat apa kata beliau tadi arrosi wal finar yang menyogok dan yang disogok masuk neraka yang beliau sampaikan tadi itu waktu dia kata sambutan dalam hati saya habis bahan saya ini <laughs> Gitulah hebat. Bangga kita. Bawaslu lancar baca hadis. Ustadz pula tak tahu hadis. Parah itu. Kori tadi. Saya heran. Ini kok nggak pernah nampak Kori ini. Ini jangan-jangan Kori naturalisasi ini. Rupanya pejabat pegawai Bawaslu. Memang Bawaslu ini luar biasa. Untung tak penceramahnya dari Bawaslu juga. <laughs> Artinya apa? Masyarakat Riau itu sudah cerdas. Apa dia? Smart voter. Smart cerdas. Vote memilih. Pemilih yang cerdas. Orang Riau kalau dikasih 50 ribu, tuan pilih saya. Mana laku? Duit dia banyak. Betul? Kasihlah 50 ribu. Mana ada dia mau? 500? Tidak. Kami mapan secara ekonomi. 500 tak laku. Kalau 5 juta, ah ini. ini hmm, Pak Ustaz hmm, nampaknya istikharah kami dulu Pak Ustaz mereka pun tulislah kertas tanya jawab. Oh, tulis tanya jawab. Ustaz pun nanya, apa hukumnya menerima Pak Ustaz? Apakah boleh? Tak boleh, haram. Kalau kita bagi sama Ustaz, ah, ini ulama tak sepakat dalam masalah ini. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Tapi tentang masalah makan duit haram tak ada ikhtilaf. Asal dimakan duit haram itu dibawa pulang ke rumah, ditanak menjadi nasi, nasi disuap ke dalam mulut berubah menjadi setetes darah, darah masuk ke tangkai jantung, menyembur naik ke dalam otak, maka otak pun menjadi kotor. Nasiatin kazibatin khati'ah nasiyatin ubun-ubun kadzibatin pembohong khati'ah pelaku dosa gara-gara apa makan haram alhamdulillah Pak Ustaz memang kami ambil kemarin tak kami belikan nasi jadi kau belikan apa teh tarik oh berdoa lah Allahumma hadina fi hadait آمين وعافنا fi من عافين آمين apa kata malaikat tak kabul doamu. Kenapa doanya tak kabul? Empat sebab. Mata'amuhu haram. Makanannya haram. Masrabuhu haram. Minumannya haram. Oh, kalau gitu tak usah belikan minuman. Jadi, belikan baju koko. <laughs> Malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Oh kalau gitu tak usah belikan pakaian. Jadi kasih ke anak yatim. Wa bil haram. Disuapkan ke dalam mulut-mulut yang bersih. Anak kita yang hijau lugu. Papa, papa, papa. Semoga papa nanti sehat pergi pulang selamat ya. Mulut yang bersih itu kotor. Gara-gara dikasih makan yang haram. Insya Allah selamat kita daripada money politik ini insya Allah. Amin. Efek dari money politik. Maka kalau sudah banyak habis maka bekulah air sungai, maka tak lagi nampak mana ikan, mana anak buaya, maka terbaliklah sampan. Sampai sini faham? Hmm, tak juga faham baliklah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu filosofi sungai yang pertama bahawa kalau kotor di hulu akan kotor pula lah ke hilir sampai ke laut akan mencemari. Filosofi yang kedua, Sampai berapa filosofi yang Ustaz sampaikan malam ini? Sampai nampak saya ada menguap agak dua tiga orang. Saya ceramah begitu. Asal nampak saya, nampak kuda nil keluar. <laughs> Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang kedua, kalau takut kena air, jangan bermain di tepi sungai. Betul? Karena bermain di tepi sungai, sudah resiko. akan basah, akan ini, akan itu. Saya kemarin baru dari kampung pedalaman suku Talang mawa Saking letih lelahnya tujuh jam di sampan tertidur. Ketika sedang tidur lelap, naik air itu ke dalam sampan. Eh, terbangun. Rupanya direkam kawan dari belakang. Dimasukkannya ke Youtube. Like and share. Sampai ke rantau langsat basahlah semua. Kenapa basah Pak Ustadz? Resiko. Berani main di sungai, berani basah. Artinya apa? Kalau sudah ikut dalam pertarungan ini, siap menang, siap kalah. Menang dalam keadaan kepala mendongak, kalah juga dalam kepala mendongak. Kenapa? Karena aku sudah ikut berpartisipasi dalam mewujudkan mana anak jati negeri bangsa yang bisa memilih. Nah, jadi kita tak akan ejek dia. kita tidak akan ejek eh, yang kalah. Kita tetap kalau solat tetap kita salami pak. Apa kabar pak? Sehat. Kita tak akan kena. Ha, kalah kan? Tidak. Tidak akan. Tak usah cerita itu. Tak usah tanya-tanya itu. Ini adalah orang-orang pilihan kita. Saya berapa banyak sahabat-sahabat kawan-kawan. Mau kalah, mau menang. Tak pernah saya permasalahkan. Tak pernah saya ungkit-ungkit itu. Kalau nampak kawan berbisul, jangan cerita bisul nampak kawan berjerawat, jangan cerita jerawat. Bawa cerita lain. Kerana itu akan melukai hatinya. Betul? Galah patah bisa disambung. Kacah retak bisa direkat. Hati sakit kemana obat akan dicari. Jangan siramkan bensin di lalang kering. Memerci api terbakar. Tapi bawalah kesejukan. Begitu nampak ada yang kalah. Jangan kita mengatakan, ha, kalau saya kemarin itu pasti. Datanglah duduk, dekat-dekat duduk, dekat. Allazina iza asabatuhum musibah. Qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hmm, balik dulu Pak Ustaz. Hmm. Orang yang biasa ke masjid, tak ada beda bagi dia antara menang dan kalah. Menang pun ke masjid, kalah pun ke masjid. Betul? Orang yang biasa pergi datang menghadiri acara pesta pernikahan masyarakat. Walimah datang, akikah datang, takziah datang. Maka bagi dia tak ada beda menang dan kalah. Menang pun dia datang, kalah pun dia datang. Karena menjelang 27 Juni, tanggal 27 Juni, hari Rabu, balik dari sini tolong ambil spidol buat bulat-bulat. Kalau ada acara penting, ini lebih penting, mencoblos untuk memilih. Maka ini penting sekali, maka kita pilih ini, maka orang-orang yang terpilih itu yang akan menentukan masa depan Riau lima tahun yang akan datang. Allahu Akbar. Jangan gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Ustadz kalimatnya malam ini penuh dengan petata petitih. Memang sengaja saya cari-cari itu. Lama ngumpulkannya itu. Sepuluh dihafal, lima hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Resiko muda, tua. Resiko cantik, buruk. Resiko masyhur terkenal akan hilang. Resiko dalam ini maka akan ada menang dan kalah. Maka insya Allah ketika semuanya siap, siap mental, maka tidak ada yang namanya stres, depresi, stroke, mati muda. Karena semuanya sudah mengatakan, ini kan permainan saja Ustadz Somad. Sebenarnya itu sudah ada. Tapi aku hanya ingin berusaha. Karena Allah menyuruh kita berikhtiar usaha. Betul? Motor, adik-adik yang bawa sepeda motor tadi, kunci ban depan. Setelah itu stangnya kunci. Setelah itu rantainya dikasih gembok. Setelah itu ban belakang belikan rantai besi panjang. Ikatkan ke batang pinang. Begitulah oh, usaha. Begitu selesai acara balik tengok batang pinang tu digergaji kan orang. Maka kita tidak boleh berkata kalaulah tadi aku tak datang, kalaulah tak pergi ke Pinang, kalaulah pokoknya lebih besar, kalaulah, kalau, kalau, kalau adalah kunci setan. Maka kita berkata qadar Allah. Ini sudah takdir Allah. Tapi aku sudah ikut berpahala. Kenapa? Memberikan kontribusi. Allahu Akbar. Jadi ke depan ini, kalau orang berpikir bahawa semua ini adalah bagian dari skenario Allah, maka dia tidak menyalahkan dirinya, tak menyalahkan orang, tak menyalahkan tim sukses, tak menyalahkan pemilih, tak menyalahkan orang sekampung, tapi dia mampu berkata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tasbih. Tadi kita sempat risau hati, tapi begitu diajak oleh doktor maka zul eh, karnain kita pun bertasbih. Ini hujan uh, apa apa nih? Eh? Oh, sampai dua. Satu hijau, satu merah. Masya Allah. Besar-besar lah. langau di Pekanbaru. langau <laughs> lah, tu lalat, Pak. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ini akan direkam mau naik ke atas wah besok keluar di YouTube Semua kabupaten, kota, provinsi se-Indonesia akan melihat begini orang Riau menjelang pemilu kada. Maka daerah-daerah lain yang panas, ada gesekan, ada macam-macam. Mereka akan belajar. Begitu rupanya orang Melayu Riau itu kalau memilih ya. Bisa mereka duduk berbaris bersama. Masalah harimau di dalam kambing juga nampakkan di luar. Biarlah mengaum dia di dalam. Jangan sampai tetap. Oh kalau gitu munafik lah Pak Ustadz. Masa kambing di luar, serigala di dalam? Itu hanya perumpamaan saja. Tapi yang jelas bahwa kita ini adalah orang baik dengan niat baik, cakap yang baik. Maka kebaikan ini kita tampakkan di awal menjelang 27 Juni. Ingat 27 Juni. Tanggal berapa? Juni. NN. Juni. Jangan nanti pas harinya kau tak datang, sebulan lagi gitu. Juni, bukan Juli. Juni. Nah, makanya kalau tak ingat, diambil kamera foto. Ingatkan kawan-kawan semua. Ini pesan kita, kontribusi sebagai masyarakat berbangsa bertanah air, negara kesatuan Republik Indonesia. Begini cara kita memilih pemimpin, maka kita ingat baik-baik. Filosofi sungai yang ketiga, apa dia? sungai hanyalah alat jalan tapi tujuannya adalah laut lepas. Ini pilkada hanyalah sarana cara untuk memilih pemimpin. Tapi tujuan yang pasti adalah kita akan mendapatkan pimpinan, pemimpin dalam hal ini gubernur yang merupakan pilihan kita semua insya Allah. Amin. Ketika kau ambil kertas, lalu kau ambil paku, lalu kau cobloskan ke kertas ini. Bismillah, atas nama Allah, ini orang yang aku pilih. Saat itu kau sedang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku Abdul Somad memilih orang ini setelah aku dengar, setelah aku baca, setelah aku pandang, setelah aku renung, setelah aku istikharah, layak mempertanggungjawabkan kehidupan 6,5 juta penduduk Riau 5 tahun yang akan datang. Bismillah. Tapi jangan buat lama-lama macam itu. Orang nanti di belakang banyak. Lama gitu. Udahlah tuh bang, coblos aja lah gitu. Tuh Nah, selesai itu. Ala adulukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa yang besar? Apa itu dosa terbesar di antara dosa yang besar? Tiga. Yang pertama, al-isyraq. Syirik mempersekutukan Allah. Insya Allah kita di Riau ini sudah selamat daripada syirik. Insya Allah. Amin. Yang kedua, ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, ayah dan emak. Insya Allah kita semua sudah selamat dari durhaka. Insya Allah. Amin. Tapi yang ketiga, boleh jadi kita tak selamat. Apa dia? Memberikan kesaksian palsu. Ini aku sudah bersaksi. Berapa kali kita memberikan kesaksian palsu dalam hidup? Tadi, tadi siang memberikan kesaksian palsu hari Ahad. Acara pernikahan, apakah akad nikah ini sah? Sah. Padahal tak sah. Kenapa tak sah? Itu bukan ayah dia. Kenapa bukan ayah dia? Anak itu sudah ada, baru dia akad nikah. Apa salah dia? Mencoblos sebelum hari H. Kena dia. Maka tak boleh dia mengakatkan. Lalu mengakatkannya siapa? Wali hakim, Pak Kua. Jangan sampai salah bersaksi. Salah bersaksi dalam persaksian anak. Gara-gara apa? Gara-gara akad nikah jam 12.30. Perut sudah lapar. Aku nikahkan aku dengan anakku dengan mahar sunnah sholat gitu sih. Mati itu nice. Sah, sah, lapar sudah, sah lah sudah. Padahal datang jam 8. Ustadz Somad, acara pernikahan anak kami nanti datang jam 8 ya. Iya, jam 8 saya datang. Begitu datang jam 8, burung bangau, burung punai. Burung segala burung habis satu jam. Habis itu masuk pula buah. Buah keduduk, buah, dah buah-buah apa. Habis buah satu jam. Ini kan bisa dipersingkat. Ke depan kita singkat aja bu, burung ini dua tiga selesailah. Habis itu buahnya agak tiga macam cukup. Langsung ke inti acara. Betul? Macam acara malam ni Singkat, padat, berisi, mantap. Ini, pun ceramah ni tak lama-lama ni <laughs> Singkat aja. Belakangan ni saya ceramah tak lama. Fotonya yang lama. <laughs> Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senang. Kenapa kita senang? Karena memiliki calon-calon pemimpin yang berintegritas, yang berkualitas, tapi pengawasan perlu. Pesan Pak Ketua Bawaslu Pusat, apa kata beliau? Harus masyarakat mengawasi, watch, perhatikan baik-baik. Itu kata beliau tadi kan? Awasi, awasi, awas, mata harus tajam. Kenapa? Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan waspadalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pilkada ini, ini wasilah, jalan, cara. Sama macam orang sampai ke acara ini, ada yang datang naik ojek, sampai. Sampai, ada yang datang naik mobil, sampai. Sampai, ada yang datang jalan kaki. Kami termasuk yang jalan kaki tadi. Karena parkir jauh, berjalan sampai sini. Luar biasa, parkir jauh, melimpah ruah. Idul Fitri, Idul Adha, pengajian pilkada. Begini yang ramai macam ini. Kalau Idul Adha ramai, ada yang ditunggu orang. Apa? Pembagian daging. Ini tak ada. Makanya tadi apa Bapak KPU ini tidak dibayar orang bisa datang. Begitu juga lah nanti tanggal 27 Juni tak dibayar tapi dia mau datang. Allahu Akbar. Kau kenapa mau datang? Hmm, tak jadi aku motong karet hari ini cukup lah tuh yang pagi tadi dapat. Tapi ketika dia memahami ini kewajiban saya sebagai warga negara, ini kewajiban saya sebagai seorang muslim untuk memilih pemimpin saya ke depan, maka dia akan datang menganggap memilih itu sebagai ibadah Salat duha ibadah, baca Quran ibadah, memilih pemimpin yang baik di antara yang baik ada yang terbaik itu pun juga ibadah dan kita berijtihad menurut ijtihad saya ini yang baik. Menurut ijtihad saya ini yang baik bahawa kita berbeda pendapat dalam masalah itu maka kita berlapang dada menerima perbedaan. Jangan nanti ibu sama bapak berkelahi gara-gara ini. Abang kalau tak ikut yang ini awas nih bang. Nampaknya bisa ranjang gitu nih. Oh jangan. Adinda jangan begitu. Habis tanggal 27 balik kita nanti. Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini pahami sebagai wasilah. Jangan sampai antar pengurus masjid rusak. Jangan sampai antar keluarga menjadi berkelahi bersinggungan. Apa kata pepatah Melayu? Sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh. Apatah lagi hati manusia? Memanglah hati bersinggungan. Tapi dalam Islam diajarkan ada maaf yang lebih tinggi daripada marah. An-nafsu bin nafsi. Kalau nyawa, hilangkan juga nyawa dia. Begitu dalam Islam. Pembunuh, pancung kepalanya. Asayibu zani. Orang yang berzina, lempar batu dia sampai mati. Al-juruh qisas. Kalau dilukai pipimu, lukai juga pipi dia. Al-ainu bil aini. Dicucuk matamu, cucuk juga mata dia. Asinu ini dipatahkan gigimu, patahkan juga gigi dia. Tapi ayat itu masih koma, belum titik. Ini bahayanya kalau tukang sunat mentafsir Quran. Ayat pun disunatnya juga. Coba baca ayat ujung. Faman afa, siapa yang mau memaafkan wa aslaha, mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Maka balasannya adalah Allah yang memberikan balasan. Menurut ijtihad saya ini orang baik, peduli pada agama, peduli pada masjid, peduli. Ah, itu ijtihad saya. Masalah ijtihad tentu beda-beda. Kata orang ini, menurut saya Pak Ustadz, yang lebih hebat itu dokter. Dokter apa? Dokter umum. Karena semua dia bisa. Kata yang ini enggak. Menurut saya dokter spesialis. Karena dia lebih dalam kajiannya. Tapi kata dokter Haider, kata dia yang lebih hebat dokter hewan. Saya pernah dengar beliau kasih sambutan, tokoh masyarakat Riau. Lebih hebat dokter hewan, Ustadz. Kenapa? Karena kalau dokter manusia, ditanyanya, Bapak sakit apa? Tapi kalau dokter hewan, tak pernah dia tanya. <laughs> Ada orangnya sini. apa maknanya? Bahwa setiap orang mengatakan, inilah. Oleh sebab itu, maka kalau berteriak Allahu Akbar untuk memilih salah satu Allahu Akbar. Semuanya berteriak Allahu Akbar. keempat-empat ni kalau solat pakai Allah Akbar. Betul? Allahu Akbar kata satu. Iya juga. Oleh sebab itu maka kita pilih sesuai ijtihad kita. Kita tanya kepada orang yang mengerti dan paham. Fas'alu ahla zikri in la Taalamun. Sudah sampai berapa filosofi sungai tadi? Berapa lama Ustaz merenungkan sungai-sungai ini? Lama lah. Pokoknya semenjak buat undangan ini asik ke sungai aja pikiran saya. <laughs> Asyik nak ke sungai aja. Rupanya kita ini membawa kendaraan tergantung apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau kita memikirkan tentang ini, selalu ke situ pikiran kita. Filosofi yang keempat daripada sungai ini adalah bahawa ketika kita pakai kendaraan yang membuat ombak besar, maka akan ada orang di tepian menerima efeknya. Itu sudah pasti. Makanya dulu ketika saya naik kapal, speed cepat dari sungai Duku, lambat menuju laut lepas mau ke Malaka. Saya tanya kenapa tak kencang? Kalau kita kencang, air ini memukul ke halaman rumah orang tepi pantai, besok kita tak boleh lewat lagi. Dalam pepatah lain orang di bukit, tangan mencincang, bahu memikul. Maka dalam menaiki bahtera perahu ini juga begitu. Kalau kita pakai yang kuat, ombaknya menepi, maka akan ada efek yang luar biasa. Apapun tindakan kita akan ada efeknya. Hari ini, besok akan datang. Apa kata orang Melayu? Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Pikir baik-baik. Itulah maka dalam Quran dikatakan, Afala ta'qilun. Kenapa kau tak berpikir? Afala tatafakkarun. Kenapa engkau tidak menggunakan akal pikiranmu? Ada satu neraka jahanam. Ada satu neraka yang dia khusus tempat orang. Bukan orang minum khamar. Bukan orang berzina. Bukan orang mencuri. Tapi khusus untuk orang yang tak pernah mau berfikir. Siapa dia? Ditanya, kenapa kamu masuk ke dalam? Apa jawab mereka? Lau kunna nasma'u andai kami mau berpikir. Andai mau mendengar. Nasma'u. Au na'qilu. Andai kami mau berpikir. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Tak mungkin kami masuk dalam neraka ini. Nama nerakanya neraka sa'ir. Neraka sa'ir. Tempat orang yang tak mau berpikir. Oleh sebab itu, pikirkanlah pilihan kita karena akan ada efek yang luar biasa. Insya Allah kita sama-sama berdoa ke depan Riau akan diberikan Allah pemimpin yang adil, yang peduli kepada Islam, lebih mementingkan jamaah daripada sendiri pribadi person-person. Karena yang dilihat adalah berjamaah. Kenapa kita indah malam ini? Karena berjamaah. Filosofi yang kelima, yang terakhir dari sungai adalah bahwa di sungai kalau kita sendirian kita lemah. Ketika lewat kapal jelati yang besar, maka sampan-sampan kecil yang bersendirian terombang-ambing dipukul ombak dihempas gelombang. Tapi ketika kita naik kapal yang besar, Masya Allah, ada kapal speed yang besar, kita merasa kita memang betul-betul besar. Saya baru saja pulang dari Batam, kami pergi ke Tanjung Pinang, kami pergi ke Bintan, kami pergi ke mana-mana, dan di sana kami melihat ada perahu yang besar. Dengan perahu besar itu kita pun akan selamat. Oleh sebab itu maka naiklah sampan yang besar, kita berjamaah, maka insya Allah kita akan selamat. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah, karena dengan berjamaah gitu kita akan selamat insya Allah. Amin. Ingat, Serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Begitu dia lihat ada misahkan diri, ah, maka sebab itu marilah kita berjamaah. Solatnya berjamaah. Puasanya berjamaah. Tawab sa'inya berjamaah. Maka dalam hal ini pun kita berjamaah beramai-ramai. Ingat, dalam dunia demokrasi, one man, one vote. Satu orang, satu suara. One man, one choice. Satu orang, satu pilihan. Dan suara terbanyak adalah suara Tuhan. Mana yang paling banyak, itulah yang benar. Maka kalau kita ingin kebenaran tampak, maka tunjukkanlah mana yang benar, ini pilihan saya beramai-ramai memilih yang terbenar di antara yang benar, yang terbaik di antara yang baik, yang terbagus di antara yang bagus. Maka saat itu akan selamatlah kita dari kehancuran dan kebinasaan insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu lima filosofi sungai. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ngasih tausiah acara pilkada damai tadi? Ustadz Somad. Apa isinya? Ada lima kata dia filosofi sungai. Apa yang lima itu? Aku pun tak ingat. Tapi insya Allah rekamannya ada. Sepanjang saya ceramah malam, nilai yang paling banyak kamera satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas ini yang tiang yang betiang aja yang saya hitung nah ini yang tak betiang yang besar yang kecil cuman tak yakin saya hidup nih semua <laughs> Insya Allah semuanya adik-adik yang tak ceramah. Memang nampaknya malam ini baleho yang paling besar gambar-gambar saya. memang besar, lubang hidung macam terowongan mina nampak. Nampaknya malam inilah di layar-layar tuh, ah, Layar yang sini saya, layar yang ini saya, layar yang ini saya, yang lain ini saya. Tapi sebenarnya acara ini terjadi bukan karena saya. Kenapa? Karena ada yang memasang mikrofon, betul? Coba mikrofon dia kerjain. Ada kebersamaan kita kalau saya ceramah, yang dengar paling 100 orang. Tapi ketika anak-anak, kawan-kawan, sahabat-sahabat dari IT ini merekam, lalu mereka upload, lalu kemudian like and share. Ditonton orang sampai sejuta. Kau sudah nengok acara tablik akbar pilkada damai Riau kemarin. Siapa itu penceramah? Itu yang videonya viral kemarin. Mereka ini tidak tampil ke depan. Mereka tak pernah tampak ke depan. Mereka bermain di belakang layar. Di mana mereka? Itu balik-balik layar tuh ada Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Ketua Bawaslu Pusat. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua KPU Pusat. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kapolda Riau. Pernah tak Bapak, Ibu, adik-adik dengar? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang umbul-umbul. Tak pernah tapi kebersamaan. Jangan sepelekan kelingking. Jangan sepelekan. Ini mikrofon bisa dipegang. Kenapa? Karena jari ini berbeda-beda. Ada telunjuk. Telunjuk ini, inilah orang-orang yang punya kuasa. Orang punya kuasa ini main tunjuk aja. Hah, Jadi, asal nampaknya jalan berlobang. Hah, besok aspal. Tapi kalau... Inilah yang mau kita pilih. Tapi kalau saya nunjuk lubang, ah, besok bertambah lubangnya. Ha, Allah punya tunjuk ni. Dengan kekuasaannya. Sekali dia menunjuk, sekali lagi dia megang pena. Hmm, ah, ah eh, itu kalau ke atas 2M tu. <laughs> kalau ke bawah, entahlah, entah dapat, entah tidak. Ha, tu. Jadi ke depan Masya Allah Riau ini di atas minyak, di bawah minyak. Yang memperjuangkan siapa? Inilah yang memperjuangkan. Ustadz Somad banyak yang khawatir. Banyak ancaman-ancaman di internet. Ustadz Somad kalau sampai melakukan yang dua ini kami akan menarik dukungan pada Ustadz. Yang pertama jangan terjun ke politik. Yang kedua jangan berbini sekali lagi. Takut betul mereka. Saya ini ustadz. Sampai mati saya akan jadi ustaz. Tak usah kalian khawatir. Allah Akbar. Cita-cita saya sampai tua mengajar mengaji anak-anak. Di hari tua saya tak ingin kesepian, kesunyian di tengah keramaian. Duduk di umur 70 kalau sampai. Mengajar anak-anak. Nah, sini mengajar. Alif di atas, alif di bawah. Ya, alif depan, u, a, i, u. Alif dua di atas, an, alif dua di bawah. n depan, on, an, in, on. Nah, dulu. Sekarang anak-anak tak tahu itu. Apa tahu anak? a Bataba, Batata, Batasa, Basaba. <laughs> tak usah khawatirkan. Insya Allah menenangkan apa yang bisa kita tenangkan mengarahkan umat innama anta munzir Kau hanya memberikan peringatan, tapi kau tak bisa memaksa mereka. Tapi yang punya telunjuk ini bisa. Kenapa? Karena dia ada kekuasaan dalam telunjuk tangannya. Kalau mau menolong agama ini, ketika punya kekuasaan inilah. Allah Akbar! Allah Akbar! Orang ngeri menengok telunjuk. Allah hati-hati itu kalau sampai ke bawah. Hati Akbar. Jangan ketika sudah tak ada kuasa, barulah datang jumpai Ustaz Soman. Ustaz Soman, ya. Apa yang bisa kita buat untuk menggoncangkan negeri ini? Tangan pun bergoncang. Apa yang mau digoncang? Ketika tanda tangan itu laku, inilah pakai. Ketika makanya di akhirat nanti yang mendapatkan naungan pertama kali bukan ustadz, bukan kiai, bukan buya, apa bunyi hadisnya sab'atun tujuh golongan yuzilluhumullah yang akan mendapatkan naungan Allah yauma la zilla illa zilluh hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah siapa dia imamun adilun pemimpin yang adil Allah marzukna imaman adila berikan riau pemimpin yang adil ya Allah La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau pilih pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami. Fidel Castro tak bertuhan, etis, komunis, pengikut mazhab Marxis, tak bertuhan. Tapi dia masih sayang kepada rakyatnya. Tapi kalau sudah orang tak bertuhan dan tak sayang kepada rakyat, buta matanya, tak bisa dia bedakan mana beras raskin, mana beras ramos. Telannya dibantainya saja. Nauzubillah. Alhamdulillah, pemimpin-pemimpin kita adalah orang-orang baik kita ingin memilih yang terbaik di masa akan datang insya Allah. Amin. Yang kedua, ah, yang kedua nih siapa nih? Anak-anak muda. Ini anak-anak muda. Malam ini anak-anak muda yang mengejar kami dari tangga sampai itu anak muda. Orang tua mana bisa ngejar Dua tiga kali. Anak muda ngejar, foto Ustaz, foto Ustaz, foto Ustaz, ngejar. Masya Allah, Masya Allah luar biasa. Kenapa ini anak muda? karena biasa anak muda ini suka berhias. Makanya berikut ini pemasangan cincin oleh mempelai laki-laki dipasang sini. Mana pernah masang cincin sini? Nah, ini anak muda ini. Ini penguasa, ini anak muda. Sedangkan yang di tengah ini, ah ini ulama. Dia tak condong kemari, dia tak condong kemari. Ah, ustaz tak condong. Kadang-kadang condong juga Pak Ustaz. Tidak. Saya tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. <laughs> Makanya ketika kemarin heboh tentang foto-foto di internet, Ustadz berfoto sama ini, Ustadz berfoto sama ini, Ustadz berfoto sama ini. Saya cari foto saya sama keempat-empat pasangan calon, saya pasang. Oh iya, Ustadz di mana-mana ternyata. Sahabat-sahabat, kawan-kawan, orang-orang tua, orang-orang yang kita muliakan, didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Oleh sebab itu, makin besar pokok kayu ini, maka makin teduh kita di bawahnya. Betul? Makin besar batang kayu ini, makin lapang kita bersandar. Makin hebat akarnya, makin lunak kita bersila. Maka inilah yang sedang kita pilih ini insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia taufik hidayah pada kita insya Allah. Pemimpin sudah, ulama sudah, anak muda sudah. Ini siapa? Ah, ini ibu-ibu perempuan-perempuan Kenapa begini? Mereka memang suka dipuji. Oh. Macam mana masakan tadi Pak Ustadz? Hmm, masitnya minta ampun. Mantap kata dia. Makanya Bapak kalau Ibu pulang dari Yogyakarta dibawanya kain batik. Bang, bang, bang, ini ada kain batik. Mantap tak bang? Belum pernah seumur abang menengok batik macam ini. Padahal berserak di Ramayana. <laughs> Mantap. Lalu mana yang terakhir? Kelingking. Jangan pernah menyepelekan kelingking. Orang kecil, andai kelingking tak ada, siapa ngorek hidung? Tak akan ngorek pakai besar betul loh bang. Jangan pernah menyepelekan. Jangan kau katakan kampak itu tak tajam karena tak bisa mencukur kumismu. Jangan kau katakan silet itu tumpul karena tak bisa memotong batang kelapa. Masing-masing ada sasarannya, betul? menempatkan pada tempatnya. Dipotong ganja. Tak tumbang-tumbang ni Pak Ustaz. Pakai silet, motong kelapa. Macam mana tumbang? Di kulli makan, di kulli makal, makam. Setiap tempat ada kedudukannya. Pandai-pandailah kita insya Allah. Saya kira itu yang dapat ditangkap. Kalau ada tak menangkap, minumlah. Karena kurang cairan memang payah kita menangkap. <laughs> Ingat, Sekecil apapun yang kita lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa may yaghlul siapa yang curang ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Ada nanti di akhirat memikul kambing. Kenapa? Curang menghitung zakat kambing. Hadis sahih. Ada nanti yang memikul onta. Kenapa? Curang ngikut zakat onta. Kalau ada mikul kambing masih keren. Nanti ada yang memikul bakwan. Siapa itu? Itulah yang waktu SMP makan tiga bayar satu. <laughs> Hati-hati. Eh, bayar. Bayar. Ada nanti di akhirat memikul salah lawa. <laughs> ah. KPU dan Bawaslu yang tak tahu salah lawa anti bawa oleh-oleh balik. Ada nanti di akhirat mau mikul kijang Innova plat merah. Ada itu. Di akhirat. Pokoknya asal kau curang, kau bawa kecurangan itu. Makanya jangan curang. Berapa lama kita nikmati hidup ini? Semua yang berada di atas pentas, inilah dunia. Inilah pentas dunia dari ujung sana ke ujung sana. Semua yang naik ke atas ini pasti turun, betul? Semana? Tadi tegak Pak Ketua Bawaslu, habis itu turun. Tegak Pak Ketua KPU, turun. Tegak Pak Kapolda, turun. Ustaz sama tegak agak lama sikit. <laughs> habis itu turun. Inilah pentas. Pentas ni tak lama. 63 tahun. Kok sampai? Saya sudah hitung-hitung insya Allah mati 2040. lahir 1977. Berarti sekarang umur oh, 19 itu dia. Nampak betul matematika penting limo. Ternyata inilah pentas tempat kita beramal. Ustaz Soman nih, ceramah ke sana, ceramah ke sana, ceramah ke sana, ceramah ke sana, ceramah ke sana, batuk mati. Ya. lagi? Eh, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, mati. Razia, razia, razia, razia mati. Mati. Yang akan kita bawa itu mana? Illalladzina amanu iman wa amilus salihat amal soleh amal soleh itu baca Quran amal soleh itu zikir amal soleh itu sholat sunat bukan semua pekerjaan baik adalah amal soleh betul bapak-bapak polisi yang akan menjaga ketertiban selama pilkada damai ini, dia berangkat dari rumah, dia katakan kepada anak istrinya, aku pergi, mudah-mudahan damai, andai ada kerusuhan, meninggal dia, matinya mati syahid, karena dia menjaga keamanan umat. Allahu Akbar guru-guru yang mengajar kepada anak didiknya tentang kebaikan, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Jangan membagi amal. Kalau di dalam masjid amal, di luar masjid tak amal. Kalau di Makkah amal, kalau di Pekanbaru tak amal. Sekuler. Semua amal kita, perbuatan kita adalah amal. Kalaulah di masjid amal, di luar masjid tak amal, maka yang paling marah komplain perempuan, dia mengandung 9 bulan 10 hari. Amal apa tak amal? Hmm, amal kita dia kan? 9 bulan 10 hari, bukan senang. Kalau mau merasakan bagaimana hamil 9 bulan 10 hari, balik dari sini, singgah ke tempat jual kelapa muda, ah, ikat. 9 bulan 10 hari. Itu baru merasakan hamilnya. Kalau mau merasakan bagaimana sakitnya melahirkan, telan kelapa itu bulat-bulat, ah, keluarkan bulat-bulat. Meregang nyawa. Keluar urat-urat tangan tuh, oh, regang nyawa melahirkan. Dulu. Sekarang sudah ada sesar nih, bola selesai. Hah, selesai. Makanya kalau ada anak-anak sekarang dimarahi sama emaknya, jangan kau lawan aku, aku meregang nyawa melahirkan kau dulu. Enggak kata anaknya. Mudah aja mak kata dia. Sekarang orang melahirkan macam buang ingus aja, lahir. <laughs> yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka pahami bahwa semua ini adalah ibadah. Saudara-saudaraku yang ada di Bawaslu, mereka menjadi pengawas, itu juga adalah ibadah dinilai di hadapan Allah. Amin. Termasuk kita yang malam ini hadir mengawasi hingga lancar. Kalau ada provokator, lalu kita tangani dengan damai. Serahkan kepada perangkat hukum, maka perbuatan kita juga ada bernilai ibadah. Semua yang datang malam ini, setiap langkah kakinya Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Man kharaja fi talabil ilmi siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah sampai kapan hatta yarji'a sampai dia pulang ke rumah makanya ah, tapi jangan pula salah paham nanti ya, abang kenapa tak balik aku mau dapat pahala jihad nih habis dari sini balik Saya hanya bertanggung jawab sampai habis pengajian. Yang tak balik, saya tak tanggung jawab. Sehingga dia minum teh talu di muka. Sudah habis, tambah air panas. Sudah habis, tambah air panas. Abang tak balik. Masih jihad ni. Kau sama siapa? Sama Ustaz Somad. Patutlah bolak balik selfie sama saya. Rupanya untuk ngirim ke istri. Sama Ustaz Somad ni. Oh iya. <laughs> Apa yang dimuliakan Allah subhanahu Maka kita jaga ini. Jangan membagi amal di masjid ibadah, di kantor pun ibadah, di masjid ibadah, menjadi ustadz ibadah, menjadi gubernur pun ibadah. Allahu Akbar. Akbar. Kalau kau berceramah di masjid, hanya beberapa orang yang mendengar, bayarlah zakat, marilah ke masjid. Berapa orang yang dengar? Berapi-api suara. Begitu Ustaz Somad menutup, Barakallahu li fil Qur'anil Azim. Terjaga dia. Macam mana settingannya di tengkuk? Asal Barakallah, mungkin dia. Tanyanya pula kawan, cepat betul khutbah Ustaz ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kalau kau punya kekuasaan, Masya Allah, Nabi ketika di kota Makkah, tidak pernah solat di samping Ka'bah. Ketika dia sholat di samping Ka'bah datang Abu Jahal, Abu Lahab mencekik lehernya. Mereka sungkup pakai kain hitam, mereka tumpahkan kencingan onta. Tapi ketika sampai di Madinah, setelah dia punya kekuasaan, selesai sholat Nabi menghadap ke belakang dengan mata melotot melihat asyhadun fulan asyhadun fulan asyhadun fulan mana si fulan mana si fulan mana si fulan kenapa tak datang sholat berjamaah inilah hadis yang tak pernah saya amalkan masjid dekat rumah saya saya biar gini ketua masjid nih masjid. Tak pernah saya selesai sholat, saya tanya, mana Pak Anu, mana Pak Anu, mana Pak Anu. Kenapa tak usah tanya? Saya tak ada kuasa. Kalau saya tanya, dia tak ada, emang Ustaz mau apa? <laughs> Hmm, gak bisa. Kalau Pak Irjen Pol Dr. Andus Nandang nanya, bisa. Dia punya pistol besi. <laughs> Awak pistol air pun macet. <laughs> pistol besi, bisa dia tanya. Tapi kalau gubernur jadi imam, bisa dia tanya. Selesai solat, dia tanya. Mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana yang berkepala? Mana yang tak berkepala? Kenapa tak datang? Begitulah hebatnya kekuasaan ini. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Gubernur-gubernur yang dulu membebaskan tanah ini, yang membangun masjid ini, yang mendidik kori-kori ini, yang mendidik muazin-muazin ini, sampai hari ini, sampai kita sholat, sampai kita tablik akbar malam ini, mengalir pahala ke makam mereka seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Allahu Akbar. Amal jariah, ibu-ibu yang rajin baca yasin setelah mati, putus. Ada orang mati baca yasin? Mana ada? Sempat dia duduk baca yasin lari kita semua yang rajin sholat duha, selesai sholat duha, mati. Ada orang mati buat sholat duha? Tidak ada. Tapi kalau kau punya kekuasaan, Masya Allah. Bapak almarhum dulu, waktu dia hidup, apa yang pernah dia buat? Dia bangun masjid yang megah, mewah. Almarhum bapak dulu, apa yang dia buat? Dia buatkan sekolah. Bapak apa buat? Dia buatkan Islamic Center. Bapak bapak buat? Dia buatkan peraturan daerah, pergub, perbub, perwaku. Apa dia buat? Masya Allah, bisa dia tolong. Bapak Anu apa dibuat? Dibuatnya banyak tempat-tempat apa tempat-tempat orang pacaran sampai sekarang banyak terus ah, mengalirlah dosanya untuk dia ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agaknya kenapa malam ini mengalir saja ceramah ustadz padahal ini pejabat-pejabat kita bapak-bapak polisi saya tadi paling cemas malam inilah berceramah ini ini tak bisa entah tidak ini rasanya habis limpat sungai ini selesai ini Tapi rupanya Allah memberikan pertolongan karunia dan tak terbayang juga jemaah sampai seramai ini. Kami tadi naik ke atas, turun lagi balik karena melimpah ruah jamaah. Untung tak ada yang solat di lift. Eskalator, saking kan penuhnya. Masya Allah, begitu cintanya, begitu damainya saya kutip pernyataan Pak Kapolda terakhir. Kalau damai seperti malam ini, kalau sejuknya hati seperti malam ini, mudah-mudahan begitu juga lah setelah pilkada nanti insya ya Allah. Amin. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Tadi saya mulai ceramah pukul 9 lewat 10. Sekarang pukul 10 lewat 10. Agak kurang-kurang sikit aja lagi. Hmm sesuai dengan ceramah saya di mana-mana 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Terima kasih segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa doa, baca doa? Doa Ustaz. Langsung doa. Doa. Ah, Ustaz. Maka saya tanya dulu, pernah saya acara langsung saya baca doa, selesai itu datang protokol. Pak Ustaz, ah, ada ketua MUI tadi. Ustaz, doa. Ala hadhihi niyyah. Duduk dulu, baca doa. Kita baca doa kepada Allah supaya Allah memberikan pemimpin yang adil yang amanah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Allahumma rzuqna imaman adila berikan kami pemimpin yang terbaik yang adil ya Allah La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan kuasa kepada orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainan ya'ti rizquha min kulli makan. Jadikan Riau ini negeri yang aman tentram, rezeki melimpah ruah dari segala penjuru dan tempat ya Allah. Allahumma al ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal liwat wal munkar ma zahara minha wa ma batan selamatkan riau dari malapetaka bencana riba zina narkoba perbuatan keji dan munkar ya Allah Allahumma a'inna tolong kami ala zikrika supaya selalu mengingat wa syukrika selalu bersyukur kepadamu wa husna ibadatik selalu beribadah dengan ibadah yang baik ya Allah Allahumma waffiqna Berikan taufikmu kepada hati kami. Bimbing kami, ya Allah, untuk memilih pala calon-calon pemimpin kami yang terbaik di antara yang baik-baik, ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub wa engkau yang membolak balikkan hati sabit qulubana kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu ya Allah Allahumma aslih syabab al-muslimin Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin Rabbana hablana minas salihin Berikan anak-anak muda kami sebagai orang-orang yang saleh dan salihah ya Allah Allahumma ja'alhum min hufazil Qur'an wa hamalatih Jadikan mereka para penghafal Qur'an Dan pejuang Qur'an di atas muka bumimu ya Allah Allahumma in kana rizquna fis samai fa anzilhu. Kalau rezeki kami yang terbaik itu di langit turunkan ke negeri ini ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam di dalam tanah angkat keluarkan dia ya Allah wa in kana ba'idan faqarribuhu kalau dia jauh dekatkan ke riau ini ya Allah wa in kana mu'siran fayassirhu kalau dia susah sulit maka permudahkanlah ya Allah la tad'alana dhanban illa ghafartah segala dosa kami ampunkan ya Allah wala aiban illa satarta segala aib cacat kami tutupi ya Allah wala musafiran illa wasalta yang musafir datang dari tempat jauh sampaikan ke tujuannya dengan selamat ya Allah wala maridan illa syafaita yang sakit angkat penyakitnya berikan kesembuhan ya Allah wala mayitan illa rahimtah yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu pada mereka ya Allah wala aziban illa zawajtah yang ingin menikah pertemukan dengan jodoh yang baik soleh dan solihah mudahkan urusan pernikahannya ya Allah wala aziban illa zawajtah wala raghiban illa anjabtah yang ingin memiliki keturunan berikan keturunan yang baik-baik yang soleh solihah pada penghafal Quran yang taat dan berbakti pada orang tua ya Allah Rabbana ufir lana zunubana Ampunkan dosa kami Wali walidina kedua orang tua kami Wali masyaikhina tuan-tuan guru kiai ya kami Wali azwajina pasangan hidup kami Wali zurriyatina keturunan kami Wali man hadarana Semua yang hadir di majlis ini Keluar dalam keadaan kau ampuni silap salah dosanya ya Allah Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah turunkan kerahmatan ketenangan batin kepada seluruh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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para pimpinan daerah, para pasangan calon